Jadi jemaah sekalian, bab ini berbicara tentang salah satu sifat penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bahkan sifat beliau terpenting sebagai seorang rasul. Beliau mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian beliau jaga jangan sampai tauhid kita hilang atau batal menjadi rusak. Oleh karena itu beliau juga berusaha menutup semua pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita garis besarkan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya menjadi tiga poin. Yang pertama, beliau mengajak kita mentauhidkan Allah beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya. Yang kedua, beliau melarang kita berbuat syirik. Sebab perbuatan syirik akan membatalkan iman. Akan membatalkan tauhid. Dan yang ketiga, beliau melarang kita mendekati syirik. Jadi bukan hanya syiriknya yang dilarang, semua dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik juga terlarang. Inilah ciri-ciri orang yang pandai. Kalau kita tahu ada bahaya, maka jauhi bahaya itu. Bukan hanya kita tidak melakukan bahaya itu, tetapi kita juga menjauhi bahaya itu. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau kita mendekati bahaya, kita akan tertimpa bahaya tersebut. Jadi, sebaiknya dijauhi. Inilah maksud bab ini. Untuk menjelaskan kepada kita sifat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada tauhid dan melarang syirik serta melarang semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Baik. Di sini beliau menyebutkan beberapa dalil yaitu sebuah ayat dan dua buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri-diri kalian sendiri. Azizun alaihi ma anittum. Sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin beliau lembut lagi penyayang. Surat At-Taubah ayat 128. Jemaah sekalian, ayat ini adalah sebuah ayat yang memperkenalkan kepada kita diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, kita enggak mungkin lagi mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali melalui dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan dalam Sunnah lebih rinci lagi. Ada kitab khusus, saya menyarankan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk membacanya. Berjudul Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmidhi, penulis kitab Sunan At-Tirmidhi. Dalam kitab itu Syama'il Muhammadiyah, beliau kumpulkan semua hadis terkait dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Baik sifat fisik, pakaian, sampai potongan rambut, cara berbicara, cara berjalan, tidur, buang hajat, semuanya. Beliau kumpulkan di dalam sebuah buku yang berjudul Syama'il Muhammadiyah. Iya, karya Imam At-Tirmidzi. Kalau saya tidak salah sudah pernah saya lihat di toko buku terjemahannya. Mudah-mudahan sudah ada. Ya. Kalau nggak ada terjemahannya bisa di-download aslinya. Banyak itu di internet. Hmm. Syama'il Muhammadiyah. Dan buku ini juga dikaji secara live di Radio Syiar Tauhid di sebagian daerah Jabodetabek bisa mendapatkan apa namanya sinyal Radio Syiar Tauhid AM 675. Ya. Beda sedikit dengan Radio Roja. Radio Roja 756 ya. Ini AM 675 Syiar Tauhid. Itu di live siaran live dari Makassar Ustadz Abdul Qadir LC alumni Universitas Islam Madinah membahas buku itu Syama'il Muhammadiyah. Iya. Nah, ayat ini termasuk ayat yang menjelaskan kepada kita beberapa sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling utama. Pertama Allah mengatakan beliau adalah seorang rasul. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Ini sifat beliau yang paling tinggi. Beliau adalah seorang rasul. Kalau begitu, apa yang beliau ajarkan kepada kita harus kita imani dan harus kita senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Jangan kita mengikuti sifat orang-orang Yahudi yaitu menentang para nabi dan rasul bahkan membunuh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian sifat beliau yang kedua min anfusikum. Dia berasal dari diri-diri kalian. Maksudnya dia manusia seperti kalian juga seperti kalian juga bukan dari bangsa malaikat, bukan pula dari bangsa jin, tetapi dia adalah manusia. Namun jamaah sekalian, ulama sepakat, ulama ijma, Nabi Muhammad SAW adalah nabi untuk manusia dan jin. Sebagaimana ulama sepakat, tidak ada nabi dari kalangan jin. Iya. Nanti bisa dibaca surat Al-Jin dalam Al-Quran. Kalau tidak salah di Juz 29, Allah menceritakan kepada kita proses para jin masuk Islam ketika mereka mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Ya. Demikian pula dalam sebuah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menghilang beberapa saat sampai para sahabat khawatir. Ternyata beliau dibawa oleh bangsa jin untuk menyampaikan dakwah kepada kaum mereka. Iya. Namun beliau berasal dari manusia. Artinya beliau manusia biasa seperti kita juga. Tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam memuliakan beliau. Kita cinta beliau, kita muliakan beliau, tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu seperti apa jemaah sekalian? Seperti orang-orang Nasrani menyikapi nabi mereka yaitu mereka sejajarkan nabi mereka dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu disembah. Jadi ini jemaah sekalian dua sifat nabi yang menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Pertama beliau seorang rasul, kita imani dan kita teladani, maka di sini kita berbeda dengan orang Yahudi. Pertama kita imani beliau seorang manusia biasa seperti kita juga, di sini kita berbeda dengan orang-orang Nasrani. Kita imani, kita yakin beliau hanya manusia biasa, tertimpa kepada beliau sebagaimana yang tertimpa kepada kita. Beliau sakit, beliau lapar, beliau haus, beliau butuh kepada istri-istrinya, beliau memiliki keturunan, beliau tidak tahu perkara gaib, beliau tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, beliau terluka di perang Uhud sampai gigi beliau patah. Iya. Maka tidak sepatutnya kita berlebih-lebihan di dalam memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia biasa seperti kita juga, tidak sedikit pun memiliki sifat-sifat uluhiyah maupun rububiyah atau sifat-sifat Allah. Iya. Kemudian yang ketiga, azizun alaihi ma'anittum sangat berat beliau rasakan penderitaan kalian. Jamaah sekalian, inilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat cinta kepada umatnya. Sangat cinta kepada umatnya. Maka derita umatnya adalah derita beliau juga. Makanya jamaah sekalian, beliau pun berdakwah kepada kita. Beliau memiliki semangat yang besar untuk berdakwah agar kita mendapatkan hidayah karena itulah tanda cinta yang terbesar. Sebab kalau beliau tidak berdakwah maka kita tidak akan mendapatkan hidayah dan kita akan menanggung azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Ini yang beliau khawatirkan. Ini yang beliau takutkan. Makanya sampai di akhir hayat beliau masih menyebut-nyebut umatku, umatku. Ini yang beliau beratkan untuk berpisah dengan dunia ini karena mengingat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah diberikan pilihan oleh Allah. Engkau mau doa yang sudah pasti dikabulkan atau mau syafaat? Pilih mana? Doa yang akan pasti dikabulkan atau syafaat? maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih syafaat. Kenapa? Karena itu lebih bermanfaat bagi umat beliau. Ya, Jemaah sekalian, salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan setiap hari di masjid berjamaah. Kenapa? Takut menjadi wajib. Karena ketika itu syariat belum disempurnakan. Masih bisa berubah yang sunnah menjadi wajib, yang wajib menjadi sunnah. Nabi tidak melakukan setiap malam berjamaah takut menjadi wajib. Kenapa? Khawatir memberatkan umatnya. Khawatir umatnya terjerumus dalam dosa. Demikian pula bersiwak. Bersiwak ini benar-benar sangat ditekankan dalam syariat. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laulan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin." Kalau tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali melakukan solat. Tapi karena khawatir memberatkan, beliau tidak perintahkan. Solat lima waktu jamaah sekalian yang tadinya lima puluh waktu. Karena sayangnya kepada umatnya, takut umatnya tidak bisa melaksanakan, beliau minta kurang. Dikurangi 45 masih merasa berat lagi. Sebagaimana juga disarankan oleh Nabi Musa alaihissalam. Terus dikurangi sampai akhirnya jadi lima waktu. Jadi luar biasa kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Namun jamaah sekalian, apa bukti sayangnya Nabi SAW kepada umat? Buktinya adalah beliau mengajarkan kebaikan kepada kita dan beliau mengingatkan keburukan itu bukti cinta itu bukti kasih sayang yang hakiki iya kalau kita sayang kita cinta kepada anak-anak kita inilah yang seharusnya kita lakukan iya seorang istri atau seorang suami katanya sayang kepada istrinya tapi dia biarkan istrinya keluar nggak pakai jilbab dia biarkan istrinya berbicara bebas dengan kaum laki-laki. Katanya sayang kepada anaknya, tapi dia biarkan anaknya tidur ketika waktu sholat. Nggak berusaha dia bangunkan. Giliran mau ke sekolah, dia berusaha mati-matian untuk membangunkan. Ini bukan cinta yang hakiki. Cinta yang hakiki adalah kita jaga keluarga kita dari api neraka. Itulah cinta yang sebenarnya. Iya. Kemudian sifat yang keempat, harisun alaikum sangat menginginkan keimanan kalian. Luar biasa. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani. Ingin sekali orang itu beriman. Bukan pingin orang masuk neraka. Pingin orang itu beriman. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW dalam jihad beliau tidak seperti yang dilakukan oleh teroris sekarang. Teroris sekarang itu membantu setan. Setan pingin manusia mati dalam keadaan kafir supaya bisa menemani dia selama-lamanya di neraka. Itu yang dilakukan teroris. Lihat orang kafir langsung dibunuh. Dia mati dalam keadaan kafir. Tapi Rasulullah SAW berjihad tidak seperti itu. Beliau tidak menyerang orang kafir kecuali diberikan satu dari tiga pilihan. Pertama masuk Islam. Itulah tujuan jihad jamaah sekalian. Supaya manusia mendapatkan rahmat Allah, masuk Islam dan masuk surga. Kalau dia nggak masuk Islam, dia akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itu maksudnya jihad. Itu maksudnya Nabi adalah rahmat untuk seluruh makhluk. Bukan rahmat itu artinya membenarkan agama mereka, bukan. Tapi mengajak mereka masuk ke dalam agama rahmat, agama Islam. Yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, ditawarkan apakah mau menjadi kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang tunduk di bawah pemerintahan Islam, mereka membayar jizyah dan mereka mendapatkan perlindungan kaum muslimin. Tujuannya apa jemaah sekalian? Tujuannya agar mereka masih bisa kita dakwahi dan mereka menyaksikan keindahan dan keadilan Islam supaya kelak dia masuk Islam. Itu tujuannya. Makanya dulu di masa-masa sahabat ketika kaum muslimin menaklukkan Syam, Syam itu adalah daerah Romawi dahulu. Kemudian dikuasai oleh kaum muslimin. Banyak di antara mereka nggak mau masuk Islam, mereka lebih memilih menjadi kafir zimmi. Tapi ternyata jemaah sekalian, di kemudian hari Romawi berusaha merebut kembali negeri, sebagian negeri Syam. Malah orang-orang Nasrani malah tidak mau ikut menjadi bagian dari Romawi lagi. Kenapa? Mereka sudah rasakan hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin itu jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang seagama dengan mereka. Ya, ini kenyataan dahulu yang tidak tercatat di dalam banyak buku-buku sejarah. Iya. Maka ini yang kedua, dikasih opsi yang kedua. Iya. Hidup di bawah pemerintahan Islam. Makanya syarat jihad adalah di antara syarat jihad adalah harus dipimpin oleh kepala negara. Sebab bagaimana mungkin kita ngasih opsi yang kedua kita sendiri nggak punya negara, nggak punya kekuasaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal imamu junnah yuqatalu min waraihi Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Ini satu dari tiga syarat jihad. Syarat yang kedua punya kekuatan dan syarat yang ketiga punya wilayah kekuasaan. Itu tiga syarat jihad menyerang terlebih dahulu. Beda kalau kita apa namanya sekedar bertahan. Iya. Jadi itu pilihan kedua. Kalau dia tidak mau pilihan yang kedua, barulah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi benar-benar yang beliau inginkan bukan membunuh orang, tetapi beliau ingin mereka mendapatkan rahmat Allah dalam jihad sekalipun. Iya. Dan juga jemaah sekalian ada sebuah kisah yang paling menyedihkan dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, Apakah ada yang lebih menyedihkan untukmu daripada perang Uhud? Karena perang Uhud luar biasa penderitaan kaum muslimin. E, banyak yang wafat termasuk paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang wafat paman beliau? Hamzah. Luar biasa kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Tapi ketika Isa bertanya, ada enggak yang lebih yang lebih sedih untukmu? Kata Nabi Alaihi Wasallam ada yaitu ketika aku berdakwah di Taif. Ketika ketika tekanan orang-orang musyrik di Makkah sudah semakin kuat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya coba pergi ke Taif. Beberapa kilometer dari Makkah. Beliau berjalan ke sana dengan harapan mudah-mudahan mereka menerima dakwahnya. Ternyata hasilnya jemaah sekalian, beliau diusir, dilempari dengan batu, dikatakan sebagai orang gila, disoraki, menyakitkan sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih, beliau duduk beristirahat, datang malaikat Jibril. Betul-betul sedih sekali beliau rasakan. Sakit hati, kecewa. Sudah ditolak di Makkah, ke Taif harapannya mereka mau menerima, malah dapat penolakan yang tidak kalah kerasnya. Ini jemaah sekalian, seorang nabi, seorang kekasih Allah ditolak, disakiti sedemikian rupa. Maka ketika itu datang malaikat Jibril menawarkan kepada beliau, "Wahai Muhammad, kalau kamu mau, di dekat sini ada malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, gunung ini tinggal dia angkat, dia lempar kepada mereka." Ya, kira-kira apa yang terjadi ini? Gunung dilempar kepada mereka. Musnah mereka, binasa semuanya. Tapi jemaah sekalian, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tawaran ini? Beliau bersabda, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an." Bahkan aku ingin keluar dari keturunan mereka Allah jadikan anak-anak mereka orang yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya, biarlah kalau orang-orang tuanya nggak mau beriman, mudah-mudahan ada generasi yang berikutnya anak-anak mereka. Kalau mereka sudah hancur, semua nggak ada generasi pengganti. Subhanallah. Inilah jemaah sekalian balasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang menyakiti beliau dibalas didoakan. Itu kalau pribadi kita yang disakiti. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah membalas karena pribadi yang disakiti. Disakiti malah dibalas didoakan dan ternyata doa beliau dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari ini Taif itu adalah kota muslim jaraknya dekat sekali dengan Makkah. Iya, hanya beberapa kilometer saja. Iya. Beliau sangat menginginkan keimanan bagi kita. Kemudian sifat beliau yang berikutnya bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman lembut lagi penyayang. Inilah jemaah sekalian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai, menyayangi dan berlemah lembut kepada kaum muslimin. Baik. Kita masuk dalil yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la taj'alu buyutakum kubura Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan wala taj'alu qabri idan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan wasallu alayya dan bersalawatlah kepadaku fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum karena sesungguhnya salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada rawahu Abu Daud bi isnadin hasan warwatuhu thiqat diriwayatkan Imam Abu, Abu Daud dengan sanad yang hasan dan para perawinya terpercaya jemaah sekalian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita dua larangan. Larangan yang pertama menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Menjadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Ini terlarang. Apa maksudnya hadis ini jemaah sekalian? Menjadikan rumah kita seperti kuburan? Maksudnya ada dua. Pertama, jangan mengubur di rumah. Kalau ada keluarga kita yang wafat, jangan dikubur di rumah. Dikubur di rumah itu hanya dibolehkan untuk Rasulullah SAW. karena para nabi dikubur di tempat di mana dia wafat. Dan Nabi SAW wafat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha di pangkuan Aisyah. Kemudian ulama sepakat juga dibolehkan untuk Abu Bakar dan Umar. Pada akhirnya Abu Bakar dan Umar dikubur di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain mereka, maka Nabi telah melarang dalam hadis ini jangan dikubur di rumah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang kedua adalah jangan beribadah di kuburan dan jangan sampai kita jadikan rumah kita seperti kuburan tidak ada aktivitas ibadah di dalamnya itu maknanya rumah seperti kuburan nggak ada aktivitas ibadah di sana orang mati jangan jadikan rumah kita seperti tempat orang mati orang mati itu sudah tidak sholat lagi tidak puasa lagi, tidak berzikir, tidak baca Al-Quran, kalau orang mati masih mending. Tapi yang yang bahaya adalah kalau orang hidup yang berbuat dosa. Iya. Jadi ini makna yang kedua. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, yakni beribadahlah di rumah kalian. Jangan beribadah di kuburan. Beribadahlah di rumah kalian supaya tidak jadi seperti kuburan. Dan makna ini ditegaskan di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul baitil ladzi la yudhkarullahu fihi wal ladzi yudhkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah padanya. Mathalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi. Wala yudhkarullahu fihi. Dan rumah yang tidak disebut nama Allah padanya, mathalul hayyi wal mayyit. Seperti orang hidup dan orang mati. Perumpamaan rumah yang disebut nama Allah padanya dan yang tidak disebut nama Allah padanya seperti orang hidup dan orang mati. Demikian pula dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha kubura." Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan seperti kuburan. Maksudnya apa jemaah sekalian? Salat sunnah. Salat sunnah itu lebih afdol di rumah. Ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, wa afdalu salatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Sebaik-baiknya salat seorang hamba adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Bagi laki-laki harus di masjid dan bagi wanita lebih afdol di rumah. Iya. Jadi ini maksudnya. Demikian pula ada hadis lain. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian menjadi kuburan. Bacalah Quran di rumah kalian karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Artinya apa? Rumah itu hendaklah kita hidupkan, kita marakkan dengan bacaan Al-Quran. Tapi sayang sekali banyak rumah-rumah kaum muslimin marak dengan apa? Suara-suara musik, sinetron, film-film, permainan-permainan saja. Iya. Yeah. Kalau permainan yang tidak melalaikan atau sekedar saja tidak mengandung dosa, tidak ada masalah. Tapi kalau mengandung dosa, maka jamaah sekalian, rumah kita mungkin lebih buruk daripada kuburan. Kuburan mending, orang mati diam saja dia, nggak berbuat dosa. Tapi kalau di dalam rumah kita terjadi perbuatan dosa, lebih buruk daripada kuburan. Kalau kita biarkan saja nggak ada ibadah, nggak ada ibadah, tapi juga nggak ada maksiat sama seperti kuburan. Tapi kalau nggak ada ibadah yang ada maksiat, maka lebih jelek daripada kuburan. Iya. Dan hadis ini juga menunjukkan kuburan itu bukan tempat ibadah sebagaimana telah kita bahas pada beberapa bab sebelumnya. Mengagungkan kuburan dengan cara beribadah padanya, beribadahnya kepada Allah. Lama kelamaan menyembah penghuni kubur tersebut mengantarkan kepada syirik. Ini larangan pertama dalam hadis ini. Larangan kedua, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Apa maksudnya jemaah sekalian? Maksudnya adalah, jangan bikin jadwal khusus untuk berziarah ke kuburan Nabi SAW ditentukan satu waktu, kemudian misalkan setiap tahun atau setiap bulan di waktu itu kita selalu datang. Itu namanya hari perayaan. Hari Id namanya. Makanya Idul Fitri enggak pernah berubah kan waktunya? Kapan waktunya? Satu Syawal. Enggak pernah berubah. Setiap tahun satu Syawal. Itu namanya hari perayaan. Selalu setiap hari itu kita rayakan. Jangan bikin seperti itu untuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu termasuk kategori gulu, berlebih-lebihan. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu bersalawat kepadanya dimanapun kita berada. Bersalawatlah kalian kepadaku karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa maksudnya hadis ini jamaah sekalian? Maksudnya adalah kalau untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak diharuskan datang di kuburan beliau. Artinya apa? Enggak usah kita repot-repot susah-susah untuk datang di kuburan beliau. Ini tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kita repot-repot, susah-susah untuk datang di kuburan beliau. Yang dianjurkan adalah kalau kita sudah ada di kota Madinah atau di Masjid Nabawi, kita datang berkunjung ke apa berziarah ke kuburan beliau. Tapi kita harus melakukan perjalanan jauh dengan niat berziarah ini malah terlarang. Sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Nabi SAW mengatakan, La rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jauh untuk kemuliaan satu tempat, kecuali ke tiga masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Jadi yang kita niatkan dari rumah adalah berziarah ke masjid beliau. Jangan niat berziarah ke kuburan beliau. Itu salah. Kita mau bersalawat, Kata Nabi, salawat dimanapun kalian berada, sampai kepadaku. Iya. Kemudian kita masuk hadis yang terakhir. Wa an Ali ibn al-Husain. Dari Ali bin Husain. Beliau adalah Ali bin al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi beliau adalah cucu Ali bin Abi Talib dari jalur al-Husain annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ali bin Husain, anaknya Al Husain, cucu Ali bin Abi Thalib melihat seseorang mendatangi satu tempat kosong di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu maka orang itu berusaha masuk ke tempat kosong itu lalu Ali bin Al-Husain memanggil orang itu dan melarang perbuatannya maksudnya kenapa dia harus repot-repot masuk di tempat itu dilarang oleh Ali bin Al-Husain waqal kemudian beliau berkata ala uhadithukum hadithan sami'tuhu min abi anjaddi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Maukah engkau aku kabari sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku, ayahku mendengarkan dari kakekku, beliau mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tattakhidhu qabri idan." Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Wala buyutakum kuburan dan jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Fa inna taslimakum yabluguni aynama aw haitsu kuntum. Sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Rawahu fil Mukhtarah. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. Al-Mukhtarah ini adalah kitab karya Imam Diauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdasi Al-Hambali rahimahullah salah seorang imam besar ahli hadis. Iya. Jadi jamaah sekalian, orang ini berusaha masuk di satu celah, celah sempit untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan itu dilarang oleh cucu Nabi Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib Kenapa beliau larang? Beliau ternyata khawatir jangan sampai dia menjadikan kuburan Nabi tempat untuk melakukan perbuatan yang berlebihan. Berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau dia cuma sekedar mau salawat, mau mengucapkan salam, Nabi sudah mengatakan, dimanapun kamu berada, salam kamu sampai. Kenapa dia mau susah-susah masuk di celah yang sempit itu? Iya. Jadi ini yang beliau takutkan. Beliau larang. Karena beliau khawatir dia berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Jadi jemaah sekalian, luar biasa ini didikan orang yang mentauhidkan Allah takut Jangan sampai manusia terjerumus dalam kesyirikan walaupun alasannya benar. Apa alasannya? Untuk memuliakan, menghormati dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan sampai menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Iya. Jemaah sekalian, ini penjelasan ringkas bab ini semoga bermanfaat. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Baik. Kalau masjid itu di luar kuburan, tetapi kuburan itu dibangun di situ, sengaja dibangun di situ untuk diagungkan. Atau sebaliknya, masjid dibangun di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka kalau kondisinya seperti ini, hendaklah kita jangan sholat di situ. Ya. Memang sengaja kuburan itu dibuat di situ atau masjid dibuat di situ untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Apakah dia mungkin ulamanya di situ atau dia yang mewakafkan masjid itu? Maka ini tidak boleh karena ini mengantarkan kepada syirik dan nanti bisa dibaca Eh, beberapa bab sebelumnya hadis-hadisnya sangat keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Yeah. Banyak sekali hadis yang melarang. Banyak sekali hadis yang melarang. Tapi kalau kuburan itu kebetulan ada di situ, misalkan itu kompleks pekuburan. Masjid dibangun di seberangnya. Karena makin banyak orang dikubur, dia makin mendekat ke masjid. Maka kalau yang seperti ini, kalau seperti ini keadaannya bukan karena kuburan yang diagungkan, itu cukup dipisahkan dengan pagar dengan pagar masjid atau sebuah jalan yang jelas. Ini ada batas antara masjid dengan kompleks pekuburan. Iya. Jadi itu solusinya. Kalau yang pertama sudah nggak mungkin lagi. Itu kalau kondisi masjid di luar. Tapi kalau kondisi masjid di dalam, apa kondisi kuburannya di dalam masjid, itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Iya. Jadi kalau sekarang kita bicarakan masjid apa kuburannya di luar masjid, maka dua keadaannya tadi antara yang diagungkan dan kuburan biasa. Kalau dia diagungkan sudah nggak boleh sama sekali karena mengantarkan kepada syirik pengagungan kepadanya. Tapi kalau itu kuburan umum maka solusinya adalah diberikan pembatas yang jelas ini kompleks pekuburan dan ini kompleks masjid. Tapi kalau kuburannya di dalam masjid, sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Solusinya adalah jangan sholat di situ. Iya. Ulama berbeda pendapat. Mazhab yang tiga mengatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak sah sholat di situ. Iya. Jadi semua sepakat solatnya berdosa, hanya perbedaannya sah atau tidak. Yang tiga mengatakan dia berdosa tapi sah. Perumpamaannya seperti orang yang solat pakai baju hasil riba. Solatnya sah tapi dia berdosa. Solatnya sah tapi dia berdosa. Berdosanya dari sisi lain, dari ribanya, bukan karena solatnya. Iya. Adapun Imam Ahmad mengatakan enggak sah solatnya. Pendapat yang benar insya Allah adalah seperti dikatakan Syekh Al Albani, tergantung niat solatnya. Kalau memang dia niat untuk mengagungkan kuburan itu, maka tidak sah solatnya, karena itu syirik atau mengantarkan kepada syirik. Tapi kalau dia hanya solat biasa, enggak ada niat apa-apa, maka dia berdosa. Kalau dia sudah tahu di situ ada kuburan tapi dia masih tetap sholat. Dia berdosa, namun sholatnya sah. Iya. Demikian, wallahu alam. Silakan. Ya, eh, oh iya. Itu betul pendapat sebagian ulama yang mewajibkan solat tahiyatul masjid. Tapi walaupun wajib, kedudukannya di bawah solat lima waktu. Karena solat lima waktu itu bukan sekedar wajib, tapi rukun. Rukun itu lebih tinggi daripada wajib. Iya. Dia wajib dan rukun. Kalau itu wajib saja. Menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa ada ulama yang berpendapat demikian? Karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari hukum wajib. Dalil-dalil menunjukkan hukumnya wajib. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, janganlah dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Ya. Bahkan ada sahabat ketika Nabi sedang khutbah Jumat, dia masuk langsung duduk. Nabi SAW menghentikan khutbahnya dan menanyakan kepadanya, kamu sudah sholat belum? Belum. Kalau gitu berdiri lagi, sholat dua rakaat, lalu boleh kamu duduk. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, ini adalah hadis-hadis yang menunjukkan wajib. Ya, dan itu hal yang biasa. Perbedaan ini termasuk perbedaan pendapat ulama yang masih dalam koridor ada toleransi padanya. Jadi silakan saja kita pelajari mana yang lebih kuat kita pegang. Iya. Jadi seperti itu. Itu nggak harus kita apa namanya bermusuhan atau berselisih karena itu. Ya silakan saja mau pakai pendapat ini atau pendapat itu sesuai ilmu yang kita ketahui. Berbeda dengan perbedaan antara sunnah dengan syiah Sunnah dengan khawarij Itu perbedaan yang mengharuskan kita membenci orang yang mengikuti ajaran sesat itu Tapi kalau dalam hal ini Itu masih dalam koridor perbedaan antara ulama ahlu sunnah wal jamaah Ya, Namun tetap saja Walaupun kita mengatakan itu wajib Dia lebih rendah nilainya Lebih-lebih di bawah uh, sholat lima waktu. Kalau sholat lima waktu, meninggalkannya kafir. Meninggalkan sholat tahiyatul masjid, berdosa menurut ulama yang menyatakan wajib, tapi tidak sampai kafir. Tapi kalau meninggalkan sholat lima waktu, hukumnya adalah kufur. Karena Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakah faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat, siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Jadi kalau ada saudara kita yang berpendapat itu wajib, itu apa namanya nggak perlu dicelah. Sebagaimana dia juga sebaliknya. Kita misalkan berpendapat sunnah, dia nggak boleh mencela kita. Itu bukan hal yang membolehkan kita mencela seseorang. Beda kalau dia mengikuti misal ajaran Syiah atau ajaran Khawarij, maka kita harus mencela dia. Iya. Demikian, Pak. Wallahu a'lam. dia tidak boleh dicela karena itu. Kenapa? Karena itu sunnah, dia nggak berdosa. Iya. Beda kalau dia sholat wajib di rumah. Nah ini tercela. Karena sholat wajib sebagai laki-laki wajib di masjid. Iya. Tapi kalau sholat sunnah lebih afdal di rumah, namun tidak tercela dia lakukan di masjid. Jadi kita nggak boleh cela dia karena itu. Ya, cukup kita menyampaikan dan satu lagi yang penting bagi kita adalah berprasangka baik. Iya, kenapa dia melakukan itu? Dia nggak lakukan yang lebih afdal. Kita prasangka baik. Mungkin ada alasan dia yang sangat kuat. Mungkin di rumah dia nggak bisa konsen, ya. di masjid dia lebih konsen. Karena konsentrasi maksudnya khusyuk itu ruhnya sholat kalau kita kehilangan ruh salat seperti badan tanpa ruh. Iya. Atau alasan-alasan lain yang kita berprasangka baik kepadanya. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh